الرحمن الرحيم kita sekarang di dalam kitab Matnul Ghayat wa Taqrib Syekh Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala kita telah memasuki bab salatil Jum'ah dan beberapa masalahnya sudah diterangkan termasuk syarat-syarat kewajiban Jum'ah dan termasuk syarat-syarat pelaksanaan salat Jum'ah yang mana telah jelas bagi kita bahwa sholatul jum'ah adalah wajib atas setiap orang Islam mukallaf merdeka laki-laki sehat dan bertempat tinggal di tempat itu lalu bagi orang perempuan tidak berkewajiban untuk sholat Jumat. Akan tetapi kalau seorang perempuan ikut sholat Jumat, maka sah sholatnya dan tidak usah mengulangi sholat zuhur akan tetapi keluarnya harus betul-betul mengikuti rel dan garis syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sholat Jumat harus diadakan di dalam setiap kota atau setiap dan jumlah jamaah Jum'ah paling sedikit 40 orang dari ahli Jum'ah lalu sholat Jum'ah dilakukan pada waktu sholat zuhur jadi waktunya sholat Jum'ah adalah pada waktu sholat zuhur dan Al-Jum'ah orang-orang yang berkewajiban Jum'ah Tadi yang sudah diterangkan orang Islam Merdeka Galas Laki-laki ini, namanya ada Jum'ah Dan Sholat Jum'ah dilakukan pada waktu zuhur Jadi pokoknya waktu zuhur Kalau sudah hilang waktu zuhur sudah hilang waktu sholat Jum'ah nah, kalau sudah begitu bagaimana? upaya satu desa atau satu kota orang yang lupa semua lalu mereka tidak menjalankan sholat Jum'ah karena lupa setelah hilang waktu dohar masuk waktu asar ada yang ingat bahwa hari itu hari Jum'ah bagaimana? ya sudah hilang sholat Jum'ah mereka harus mengkodoi sholat zuhur tidak ada kodok sholat jumat kodoknya sholat zuhur umpama sholat jumat dimulai jam 2 boleh karena masih waktu apa? masih waktu zuhur hanya umumnya dilakukan pada awal waktunya masuk waktu zuhur masuk atau dijalankan upacara sholat jumat jadi umpama satu desa karena di sana banyak orang kerja di sawah atau kerja di pabrik, pulangnya jam 1, malah sholat Jumat dimulai jam 2. Boleh? Karena masih waktu apa? Masih waktu zuhur. Sekarang kita lanjutkan. Wa faraiduha salasa. Dan fardu, fardu sholat Jumat ada tiga khutbatani harus didahului dengan dua kali khutbah jadi sholat Jumat harus didahului dengan dua kali sholat eh, dua kali khutbah jadi khutbah sholat Jumat harus didahulukan dan khutbah sholat Jumat itu hukumnya adalah wajib dan termasuk kewajiban sholat Jumat. Dua kali khutbah di antara keduanya wajib duduk. Jadi khutbah pertama selesai lalu khutibnya harus duduk. Bisa duduk sebentar, berdiri lagi melakukan khutbah yang kedua. dan khutbah hari Jumat itu atau khutbah untuk sholat hari Jumat ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, tidak khutbah begitu saja. Jadi ada syaratnya dan ada rukunnya. Termasuk syaratnya harus sudah masuk waktu zuhur umpama khutbah Jumat dimulai setengah 12 padahal waktu dohor maksudnya jam 12.4 menit ini boleh jadi khutbah harus dimulai setelah masuk waktu dohor jadi khutbah itu pun harus pada waktu Tidak boleh dilakukan sebelum dohor karena ini termasuk rangkaian sholat ah dan waktunya zuhur. Lalu khatib Jum'ah harus mempunyai wudhu, ada bersuci, suci dari hadas, suci dari najas. Allah telah terangkan bahwa di antara dua khutbah harus duduk Lalu khutbah itu harus suara dikeraskan sehingga dapat didengarkan oleh 40 orang ahli Jumat. Jadi harus dengar. Maka kalau ada khutbah Jumat, lalu suaranya rendah, suaranya pelan, hingga yang dapat mendengarkan lima 15 orang di mukanya atau 20 orang, tidak sampai 40 orang, itu khutbahnya nggak sah. Jadi khutbah itu harus dapat didengarkan oleh 40 orang ahli Jumat. Maka suara harus keras. Nah kerasnya suara itu dalam keadaan normal. Artinya keadaan biasa tanpa alat. Nah, ini keadaan biasa. Nah, maka khutbah Jumat suaranya harus keras. Malah Nabi Muhammad SAW kalau berkhutbah itu lain dengan berbicara biasa. Nabi Muhammad SAW kalau sudah berkhutbah mukanya merah suaranya keras seakan-akan memperingatkan para tentara yang akan disentuh oleh musuh nah, jadi khutbah itu suara harus keras dan seakan-akan orang marah atau memperingatkan para tentara yang akan disentuh oleh musuh jadi suara keras itu namanya khutbah. Lain kalau orang berbicara biasa, atau orang mengajar biasa, atau orang menjelaskan sesuatu yang biasa, bukan khutbah. Tapi kalau namanya khutbah, terutama khutbah Jumat, begitu Jadi Nabi kalau sudah khutbah, eh wajhu wa ala sautu ka'annahu mundiru jais. Jadi eh wajhu merah mukanya wa ala sautu dan tinggi atau keras suaranya ka'annahu mundiru jais seakan-akan memperingatkan para tentara akan disuruh nah ini khutbah bukan khutbah Jum'ah dengan suara yang lemah atau di irama klasik ya maka itu kalau sudah Alhamdulillah orang sudah tunduk semua tunduk apa? gaduh semua Wah itu khutbah Jumat tidur semua. Kenapa? Kena suara atau irama. Suara khutib yang klasik tadi. Ya, Wah, begitulah. Ya gelombangnya. Orang spontan tidur semua. Ayuhan nas. Ittaqullah. Harus ka'annahu mundur jais. Ini kita أصل النبي Muhammad Sallallahu الله nah ini bagaimana kalau قال khutbah? Memang dalam masalah khutbah dan Agama Islam ini memang keras. Kenapa? Kan memberikan orang ada suka, ada raka, ada iman, ada kufur. Kan gitu. Ada gangguan setan, ada perjuangan, ada macam-macam. Jadi bukan suara suara main-main, bukan suara biasa, tapi suara untuk memberikan peringatan yang biasa Maka tadi saudara katakan كأنه منذر جيش احمر وجهه وعلى صوته كأنه منذر جيش Jadi kalau kita sepintas selalu mengetahui bahwa memang betul khutbah Jumat ini untuk membangkitkan semangat keislaman. Jadi untuk membangkitkan jiwa pejuang-pejuang Islam untuk memperjuangkan agama Islam, peringatkan masyarakat kaum muslimin dan seminggu sekali nah, sholat Jumat kata gitu nah, kemudian di dalam khutbah ini ada rukun-rukunnya termasuk harus ada sebutan Alhamdulillah atau kalimat yang menunjukkan kepada Alhamdulillah ini harus ada ini menjadi rukun khutbah jadi dalam khutbah Jum'ah harus ada sebutan Alhamdulillah apa yang mana itu? Lalu dalam khutbah Jum'ah pun harus ada wasiat takullah nah, ini pokoknya jadi pokoknya harus ada wasiat takullah ini diantara khutbah Jum'ah isinya jadi yang didepankan, yang ditekankan adalah takwa Allah. Ini depannya. awal dan utasan harus ada. Nah, lalu di khutbah harus ada salawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus ada di sisi salawat Nabi. Ini dalam dua dua khutbah. Lalu harus ada pembacaan ayat Al-Quran ayat Al-Quran yang dapat dipahami maknanya. Nah, membaca ayat Al-Quran boleh di awal, boleh di akhir. Nah, biasanya kita pakai di awal. Lalu harus ada doa lil muslimin wal muslimat dalam khutbah yang terakhir. Yang kedua, yang terakhir. Nah, ini, ini pokok isi daripada khutbah. Nah, maka umpama sekarang hari Jum'ah Lalu khotibnya tidak ada Khotibnya tidak datang Ya siapa saja naik pun Walaupun tidak ada persiapan khutbah Asal ingat kepada Rukunnya cukup Jadi untuk pelaksanaan Salat Jum'ah cukup Asal mengikuti Rukun-rukun Khutbah Jum'ah Nah maka harus ada mengerti walaupun tidak bersiap untuk khutbah panjang lebar dan sebagainya tapi sekarang darurat khatibnya nggak ada bagaimana karena khutbah nggak semua tidak mau naik akhirnya biar cuma tidak begitu harus ada yang naik bagaimana yang naik ya khutbah salah satu anggap eh, anggap punya senyap. Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Ittaqullah Terus Bismillahirrahmanirrahim Qul Allahu ahad Tujuh Cukup enggak sumpah awal Cukup Walaupun ayat satu ayat Kedua Alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad Ittaqullah Allahumma salli ala muslimin Salat Jumat cukup enggak? Cukup sudah. Karena rukunnya sudah ada semua. Alhamdulillah ada, salat ada, takwa ada, kan dua-dua ada. Terus baca Quran tadi sudah ada. Qul huwallahu ahad. Ya, pelajaran. Satu ayat ini malam. Dan bisa dipahami. Lalu doa yang akhir Allah maafkan walil muslimin. Cukup. Jangan lama-lama. <laughs> baik nah, jadi harus harus ada yang yang tahu rukunnya bahasa rukunnya tapi kalau ada orang khutbah panjang lebar khutbahnya dalam khutbah itu kita perhatikan tidak ada takwallah hanya cerita khutbah macam-macam khutbah tapi mengenai apa yang mengandung arti ittaqullah nggak ada sah tidak tidak sah walaupun panjang lebar khutbahnya tapi nggak ada takwallah Nah, maka orang-orang Islam pun harus teliti ini khutbahnya sahabat tidak. Jadi ya, kadang-kadang begitu sudah. Ya sudah alhamdulillah apa sudah amma ba'du ceritanya sudah. Kita macam-macam. Kadang-kadang ada acara mau optos atau mau ada pawai diterima diterima apa cinta lagi khutbah sudah lupa sudah lupa tak apa tidak sah Walaupun panjang lebar khutbahnya atau khutbah sani sudah khutbah awal lengkap cukup khutbah sani yang kedua tanpa takwal wow tidak sah nah ini jadi rukunnya harus tahu nah, ini masalah nah, di antara syaratnya harus dibacakan dengan bahasa Arab nah, ini syaratnya khutbah harus dibaca dengan bahasa Arab lalu diterjemah boleh asal tidak menyeluruh makruh hanya terjemah saja tidak harus ada bahasa Arab yang terjemah ini yang mengikuti. Nah ini difatwakan oleh ulama-ulama yang mutakhirin itu dibolehkan karena tidak mengganggu isi khutbah, tidak mengganggu mualah. Tapi walaupun begitu masih ada beberapa ulama yang ambil aslinya tidak mau sama sekali dengan terjemah, tapi kumpulin. Nah, ini khilafnya dari situ. Ini dari ulama berakhir. Sekarang orang tanya zaman Nabi Muhammad bagaimana? Tetap tidak ada terjamah. Walaupun setelah terbukanya Persia, terbuka negara-negara lain, Afrika dan sebagainya, yang orang yang tidak berbahasa Arab, khutbahnya tetap berbahasa Arab tanpa terjamah. Nah, terjamah itu hanya baru-baru saja tuh, entah berapa puluh tahun Nah, di sana. Tapi setelah bebas memang enggak, tidak mengganggu, tidak mengganggu mualah dan tidak mengganggu apa lebih lift lebih dapat diketahui. Walaupun begitu masih ada ya di daerah kita Jawa Timur kan masih ada orang tidak mau bantah sama. kalau tidak mau itu tidak mau jangan kita jalan dan sebagainya. Dia masuk pegang as aslinya, Yang mau terjamah juga boleh nggak apa-apa tidak mengganggu isinya khutbah tidak mengganggu tertibnya khutbah. Tapi asal tetap betul-betul pokok bahasanya bahasa Arab diterjemah. Tapi kalau melulu tanpa bahasa Arab ini tidak sah, tidak boleh. Hab antakula dua dua ini fil Arabiyah <coughs> Jadi dalam khutbah demikian. Jadi khutbah Jumat ada dua ini. Nah, biasa yang diterjemahkan untuk kepentingan sekedar khutbah awal saja terjemah. Khutbah lain nggak usah. Nah, demi untuk hanya segar sekedar supaya hadir pak pahat isinya dan hasilnya. Nah, jadi sholat Jum'ah didahului dengan khutbah. Kan. Nah, khutbah imam khatibnya yaqumu fihima harus berdiri. Jalannya harus berdiri. Umpama khutibnya tidak dapat berdiri karena sakit kakinya ini boleh do. Nah, sekarang anggap di desa itu atau di kota itu tidak ada khotib hanya seorang itu umpamanya kebetulan dia sakit kaki jadi dia sih khutbah tidak ada lagi ganti yang umpama lalu dia khutbah dia tetap khutbah tidak bisa berdiri bagaimana khutbah dengan duduk nah kalau sudah khutbah dengan duduk antara dua khutbah ini ya diam saja Jangan begini, kalau tadi khutbah itu dengan berdiri, lalu akan khutbah kedua duduk. Kalau sekarang khutbah duduk, ya khutbah awal duduk. Mau khutbah tani, ini duduk bukan lubang, harus berbaring. Leset, wah tidak begitu. Ya, akhir tidak berbaring, tidak begitu. Ya tetap duduk, saya diam. Jadi diam sekedar. Nah, lalu di antara dua khutbah itu Bilal membaca selawat biasanya. Ini bagaimana? Ya boleh saja. Walaupun tidak ada perintah syar'inya. Perintah syar'i tidak ada. Dan antara, antara antara dua khutbah biasa Bilal lantas membaca selawat. Ini bagaimana? Ya boleh saja. Apa ada syariatnya? Artinya ada perintah syariat? Tidak ada zaman Nabi pun, zaman sahabat dimanapun dan tapi kenapa akhir-akhir diisi sahabat yang boleh, ya apa, ya apa jadi kosong di isi. jadi masalahnya tidak apa-apa tulisannya tidak mengganggu persoalan walaupun ini merupakan barang baru kalau dikatakan bid'ah ya bid'ah tapi tidak tidak sampai tingkat haram atau tidak makruh umpama tidak pakai ya sudah aslinya memang tidak pakai tapi biasanya orang kalau sudah biasa pakai lalu nggak pakai seakan-akan melanggar syariat nah, ini terbalik nah, ini. jadi kita harus tahu kebiasaan dari buatan sendiri orang-orang itu atau dari syariat harus ah, tahu jadi membaca selawat antara dua khutbah ini barang baru artinya tidak ada asli syariatnya tapi hukumnya boleh tidak apa-apa mubah termasuk ya termasuk itu doa mustajab kepentingan orang-orang akan nah ini malah ada yang membantah tidak usah pakai selamat itu mengganggu orang-orang yang ambil kesempatan jadi malah menghantam di sana ya tidak usah bila mengatakan ah, membaca selamat selamat karena ini mengganggu orang-orang yang akan berdoa ada anggapan itu saatun ada saatun mustajab walaupun saatun mustajab belum tentu di situ ada hadisnya lah tentukan Lailatul Qadar, ada yang mengatakan asap Asar, ada yang mengatakan pagi, macam-macam. Tapi ada yang mengatakan waktu imam naik sambil sal saya ada yang mengatakan di antara dua khutbah ini kesempatan. Walaupun begitu tidak mengganggu ini sahabat eh, ini ada, ada apa-apa. Tidak ada, ada, ada, ada persoalannya. Nah, jadi membaca salawat itu bu, boleh, nggak apa-apa. Yang mau mengambil kesempatan untuk doa dan mau saat mustajabah boleh saja itu juga salah dan saat mustajabah yang berkajah salat langsung diterima oleh Allah selawat itu juga doa jadi umpama tidak dibaca tidak apa-apa kadang-kadang memang ada khutbah, ya khutbah sudah selesai khutbah awal bilanya tidur bila ngantuk jadi bilanya itu agak khutbah ngantuk sudah imam khotibnya selesai duduk tidak tidak tidak baca apa tidur <laughs> sudah tidak apa apa sebentar lagi khotibnya bangun, bangun saja apa terus khutbahnya asal sudah dia duduk diam sekedar ini jadi tidak kan baca salawat, bagaimana khutbah sahabat tidak ya sah tidak bukan soal karena tidak ada aslinya nah, kadang-kadang ada memang gitu bilangnya tidur ya nggak apa dipanggungnya atau tidak bukan sesuatu ya umpamanya saya katakan nggak baca kan tidak apa-apa artinya tidak membatalkan khutbah maka tidak ada hubungan sama setelahkan tadi selawat itu tidak ada Artinya ada antara dua khutbah tapi boleh yang wajib duduknya khutib di antara dua duduknya khutib ini menjadi wajib Lalu sedapat mungkin khutbah itu lebih pendek daripada sholat itu mestinya. Tapi umumnya khutbahnya lebih panjang. Itu ada hadis Qisaru khutbah rajuli wa tulu salatihi ma'innatun ala fiqhihi itu al -Suhayy. Pendeknya khutbahnya orang itu dan panjangnya sholat itu menunjukkan pandainya orang itu dalam ilmu syariat fikih. Ma'inatun alamatun tanda. Ma'inah tanda ala fikih. Nah, jadi umpah dipajak karena terjana panjang sedikit itu tidak apa-apa. Jangan terlalu panjang. Jadi diukur. Memang orang khutbah itu kadang-kadang tidak sadar. Ya lupa. Wah nak khutbah atau ada sasaran yang tepat gitu ya ada situasi dan keadaan itu khutbah kadang-kadang orang yang begitu nah maka yang bawah kadang-kadang takbirnya apa boleh kasih isyarat nah, boleh saja kadang apa-apa nah, atau dikasih jam ya dikasih jam ditentukan tidak boleh dua lebih 20 menit atau 8 jam dan sebagainya jadi pendeknya khutbah panjangnya sholatnya itu menandakan pandainya orang itu dalam ilmu fikih ma'inatun ala fikhihi itu hadis sahih jadi kesemuanya dan jalan-jalannya nah, maka orang yang sudah diangkat menjadi khotib Jum'at serta imannya sudah betul-betul mempelajari babul jum'ah Ah, sesuai dengan dasar hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan penjelasan dari syariat apa Muslim. <clears throat> Kemudian salat Jumat wa antu ini fi jama'atin. Dan salat Jumat itu harus dilakukan dua rakaat <clears throat> di dalam berjamaah ini sudah ijma semua sahabat Nabi tabi'in keburu ulama memang amaliyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi salat Jumat itu hanya dua rakaat. jadi khusus yang dinamakan sholat Jumat hanya dua rakaat dan harus dilakukan berjamaah. Jadi tidak boleh sholat Jum'ah dilakukan secara munfarid, secara persorangan. Jadi tidak boleh harus berkumpul jamaah. Nah, maka tadi saya katakan, kalau dikatakan dibuka adalah harus paling sedikit 40 orang. Sekarang ada orang terlambat. <clears throat> orang terlambat. Kalau orang terlambat ke Jum'ah, ya terus saja. Mungkin mendapatkan masih masih Salat imam dia ikut orang masbuk. Nah sekarang umpama ada orang terlambat datang ke masjid, imamnya sudah masuk sholat. Ya, sekarang dia masuk, imamnya sudah mendapat satu rakaat. Dia datang, masih berapa? Masih tinggal satu loh. Dia ikut usolli fardhu jumati yang kata ini wa ta'ala mahmuman biasa. Ya, Setelah imamnya salat, dia berdiri sebagai seorang masbuk melanjutkan hanya satu rakaat karena dia mendapat berapa? Mendapat satu rakaat. Nah sudah. Wassalam. Jadi kalau mendapatkan satu rakaat imamnya salah, dia harus berdiri melanjutkan lagi satu rakaat. Sudah, selesai. Masalah kedua, sekarang ada yang terlambat datang ke masjid Jumat, imamnya sudah mendapat dua rakaat. Anggap dia datang, imamnya sudah sami Allahu liman hamidah yang kedua. Ya, sudah hilang kalau rakaat ini. Nah, dia datang, imam sudah sujud, dan duduk dia baru usolli, baru jumaati, rakaat ta'ala, alam Allahu Akbar. Terus apa? duduk imamnya sudah duduk ini terus duduk duduk sudah setelah imam salam dia berdiri harus meneruskan empat rokaat. jadi harus empat rokaat. jadi tidak dua tapi empat mengapa dia tidak mendapatkan satu rokaat? orang kalau tidak mendapatkan rokaat, dia ya tidak dapat ini sama sekali tidak dapat datang imam sudah rokaat kedua habis karena sudah rukuk ukuran dan rukuk dan ini sudah sama Allah Alhamdulillah terus sujud apa ini baru datang baru gabung baru ikut nah, jadi maka itu sampai di dalam ilmu ilmu oleh fukoha ini merupakan teka-teki badian ada orang niat tidak sholat ada orang sholat tidak niat nah, ini bagaimana nawa wala sola sola wala nawa nawa niat tapi nggak sholat nggak sholat niatnya itu ada orang sholat ya setelah sholat tapi nggak niat nggak niat niatnya sholat ini bagaimana gitu. ya itu tadi dia kata niatnya usulif awal jumati tapi sholatnya apa lohor nggak jumat dia sholat lohor tapi nggak niat lohor niatnya jumat sudah sekarang masalah ketiga ada orang terlambat, terlambat, terlambat. Sekarang ada orang datang. Ini cuma datang. Imam sudah mendapat satu rakaat. Sudah. Ini orang datang, imam salam dia bang. Berdiri loh. Ya, satu. Waktu dia berdiri ada orang datang. Ini orang sendiri. Ini masuk dari dia. Ada orang datang. Datang dia ini Orang masuk nah, ikut dia usali Jumat itu rakaat ya makmuman pada orang ini Sudah, ini duduk, ini duduk, salam dong. Dia salam, dia meneruskan berapa? Satu rakaat. Datang lagi orang terlambat lagi. Ya begitu lagi, fardu jumat itu kata makmuman sama orang muslim ini. Dia sudah duduk apa sama-sama, salam, dia beri lagi satu. Datang, dia berdiri lagi, mengurus satu, datang lagi orang Ya begitu caranya sampai asar. Kalau sudah hilang asar, eh, datang asar sudah hilang waktunya. Umpam terjadi. Maka kalau ada orang terlambat ke Jumat, jangan terus waktu berangkat ke Jumatan, orang Jumatan pulang. Jangan ikut pulang. Ini beling. Bagaimana orang keluar di Jumat, dia ke Jumatan terlambat ini. Orang dia akan pergi ke Jumatan, sekian orang akan pulang orang sudah sedang pulang ini bagaimana terus saja ke masjid mungkin ada orang masbuk masbuk tadi begini bukan mau jalan di, di tengah jalan wah pulang semua orang sudah buyar ikut eh, pulang ya, kata keluarga kok cepat oh iya sudah kata saya nah ini bagaimana terus saja ke masjid mungkin ada masbuk ya itu nah, ini masalah tapi kalau mendapatkan orang yang tadi tidak memberikan rokaat sama sekali, lalu datang orang, ya harus ikut dia, Orang bohong, orang habis. Karena dia tidak berrokaat. Tanya. Jadi kan ada orang banyak. Kalau dia tidak tahu, ya, sanksi ya dia sudah soal saja. Kalau tidak tahu, tidak tahu, tidak ada kasih tahu, Tolong tanya, ini soal apa? Tidak tahu. Soal apa? Tidak, semua tidak tahu. Ya Umar dah tahu ya dia biasa biasa. Karena dia tidak tahu sudah cuma hilang. Buktinya itu Jumatnya sudah tidak ada. Niatnya niatnya. Niatnya lah tujuannya Pak. Lah dulu. Ya duhur, kalau yang duhur ya duhur. Kalau sudah dia dapat rokaat yang masbuk tadi, yeah. bukan yang pertama. Yeah. Yang pertama tadi sudah saya terangkan, salah wala nama nama wala suara tadi. Ya, hmm. ya salat biasa. Ya sudah biasa, salat duhur juga. Tidak ada. Jumatan tidak ada habis. Tahunya bagaimana? Biasanya diberitahu oleh jamaahnya itu yang lambat. Kalau jamaah jamaah, amin. Wah, kok terlambat? Ini ini ada, macam begitu. Ini ada. Memang begitu caranya. Nah, memang ada jamaah. Umpama nggak ada yang kasih tahu sama sekali, sudah tahu. Ya, bagaimana? Ya sudah habis selesai. Nah, oh iya sudah mohon. sudah. Dan nafsu sudah sudah hilang dia tidak punya apa. Ya, soalnya. Aneh masalah. Nah, jadi sholat Jumat adalah sholat dua rakaat. Jadi aslinya Jumat itu memang dua rakaat. Sholat rakaat itu amal Nabi terus diikuti dan dijaga fi jamaah. Hanya kalau terlambat tadi saya katakan demikian, maka kalau umpama berangkat ke Jumat terlambat terus saja mungkin ada ya. jangan niat terus sunnah. Nah, jadi kewajiban-kewajiban jemaah sebagaimana yang sudah diterangkan. Kemudian antara khotib dan imam itu sunnahnya dan aslinya amalia Nabi Muhammad SAW dan amalia sahabat-sahabat Nabi Tabiin dan semua itu seorang jadi khotib dan imam itu seorang jadi yaitu khotibnya yaitu imamnya. Kan zaman Nabi kan begitu ya, ya Nabi jadi khutbah. Khotibnya ya Nabi jadi imamnya. Begitu semua sampai zaman khalifah-khalifah. kalau kalau khalifah di daerahnya khalifah yang jadi khotib yang jadi imam langsung khalifahnya. Tapi tetap seorang. Begitu juga di kampung atau di desa semua seorang. Sekarang umpama ada di jadikan jual khotibnya sendiri imamnya sendiri ini makro. mana-mana melanggar sunnah otomatis jadi apa jadi jadi makro. ya dikhawatirkan al karohatu tuzilul ajrah nah maka kalau pilih, khotib yang bisa jadi imam kalau pilih imam Jum'ah yang dapat menjadi khotib biasa ya tuh, ini sunnah begitu nanti dan sholat haraya dan sebagainya nah sekarang banyak melanggar itu makruh nah, harus kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan dan sunnatul khulafa'i sini para sahabat malah para awliya di mana-mana ulama dan sebagainya hanya kadang-kadang di kita ini sudah ada model kalau sudah model itu diteruskan mestinya tidak Wah, ini kan dulu darurat umpama umpama pada suatu saat darurat umpama ya anggap di desa itu atau kota memang nggak ada orang pandai agama. Cuma satu orang pandai bicara tapi tidak sah menjadi imam umpama. Anggap bacanya kurang fasih, ya fatihahnya kurang fasih, tapi khutbah baik. ada orang di situ orang tua sudah atau fasih dari imam, tapi tidak pandai berbicara, nggak bisa khutbah, terpaksa begini dijadikan dua orang. Loh, kalau saya begini harus dibina, harus Anda Cina dihentikan diganti apa aslinya kan begitu. Bukan barang yang sudah apa namanya darurat diteruskan. Masa darurat terus? Kan tidak ini umpama saya katakan keadaan memang memaksa darurat. Tapi kalau keadaan ada tidak bisa harus tetap. Ini sebenarnya jangan terus makruh jelas kembali kepada sunnah Nabi. Jadi khotib dan imam itu seorang. Kalau orang mau khotbah itu ya jadi imam, kalau imam ya khotib. Kecuali kalau tadi saya katakan tidak ada sama sekali ya dalam keadaan darurat adalah. Jadi saya rasa masyarakat kaum syiutah masih perlu apa masih banyak yang pandai yang bisa ada. Nah, jadi khotib dan ini sebenarnya ada seorang sekarang kalau umat dua orang, ya, dua orang, imamnya harus menghadiri khutbah pertama. Harus menghadiri mendapatkan mendapatkan khutbah pertama. Anggap begini ada khutib. Khutbah sudah. Terus imamnya ada orang lain. Tapi dia datangnya sudah selesai khutbah atau khutbah awal selesai, khutbah eh, kedua dia baru imam nggak bisa, harus dia mendapatkan apa? khutbah pertama. Jadi harus mendahului khutbah pertama. Jadi bisa ada caranya Nah, maka afdolnya, utamanya, cocoknya dengan sunnah angkat seorang khotib yaitu dia imamnya. Kalau umpamanya kurang ada, itu dibina, maka perlu ada pengaduran kader-kader khotib, kader-kader ulama, kader-kader itu harus ada. Jadi tidak sampai kosong. Tidak sampai membatalkan. Oh tidak, tidak, tidak. Kalau tidak Oh ya tidak sah. Tidak sah, tidak sah. Tidak boleh, tidak boleh, tidak sah. Syaratnya itu syarat. Syarat berangkat tidak jadi. Tapi yang dua tadi, ya, ini makro saja. Makro. Dan syaratnya mendapatkan khutbah awal. Tidak. Jelas wa antu rakaat ini fi jama'atin. sekarang sudah sunnah sunnah. wahai Tuhan sunnah sunnah Jumat. Ini ada beberapa. Di sini disebut arba usul. Al-ghuslu mandi. Jadi orang yang mau ke Jumatan disuruh mandi boleh mandi mulai pagi sudah pun jadi setelah fajar dia mandi boleh umpama kebetulan waktu itu dia kena kewajiban mandi karena dia junub sekarang dia akan mandi satu kali saja boleh dirangkap niatnya niat mandi wajib sekaligus dimasukkan niat mandi Jum'ah jadi mandinya sekali, niatnya dua kali. Nawaitu fardal husul wa sunnatal jum'ah. Sudah. Kalau dia mau, oh, sudah sekarang fardal husul. Nanti kira-kira jam 10, ya sudah. Apa? Jum'ah. Ya boleh, nggak apa-apa. Baik. Kalau tidak bisa dilangkap. Jadi al-husn mandi mandi sunnah sempurnanya sama dengan mandi wajib ini sempurnanya hanya mandi bisa saja ya boleh saja walaupun tidak sempurna bahwa sunnah tapi sempurnanya artinya sempurnanya lengkapnya agar pahalanya juga lengkap sama dengan mandi wajib artinya merata kulit badannya, tubuh badannya, dan rambutnya semua pokok merata sama dengan mandi wajib. Terus. <clears throat> Watam di jasad dan membersihkan jasad. Iya bersih. Jadi badannya dibersihkan, termasuk membersihkan jasad kalau dia punya rambut, potong rambutnya. Kalau dia punya kuku, potong kukunya. Nah ini sunnah. Malah potong kuku ini sunnah. Pada hari Senin, pada hari Kamis, dan pada Jumat sekaligus untuk sholat Jumat. Jadi potong kuku sunnah. Maka orang Islam jangan piara kuku walaupun perempuan kadang-kadang kukunya dipelihara dipanjangkan sama dengan bintang film Hollywood Iya, wah panjang-panjang begini kasih merah perlu Kadang laki-laki juga begitu, yang kiri lagi jari yang terkecil jari kelingkingnya, jari jentiknya ini yang kiri sekali panjang. Kalau sinjak bagaimana? lain dan lagi tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini potong tubuh. Jadi akan jumatan sunnah potong kuku, so potong rambut dan sebagainya. Pokok bersih bersih. Memang al Islam nazif dofu. Islam itu memang bersih. Maka orang Islam diperintahkan untuk menjadi orang yang bersih. Nah, hadis yang lain an-nadzafatu minal iman. Kebersihan setengah daripada iman. Maka termasuk Maulana Maulana Malik Ibrahim waktu menyiarkan agama Islam zaman kerajaan Majapahit, itu adalah Raja Majapahit dikasih kesempatan baik, malah dianjurkan orangnya ikut. Apa hasilnya? Karena orang Islam bersih. Alasannya bersih. Kan zaman itu, wah Islam ini kan wudhu, mandi, dan bersih. Maka karena apa menonjol kebersihannya? Nah ini malah dianjurkan juga kebebasan. Karena orang kan bukan, bukan Islam loh. Tapi ngertinya orang ber, bersih. Nah ini kan, kan bersih. Memang al-Islam nazif. Ya, orang sama harus bersih. Walau sosial berbir dan memakai baju putih. Kalau baju putih, sunnahnya putih. Memang ada beberapa hadis menandakan bahwa baju putih ini adalah yang terbaik kalau orang punya pakai baju putih. Kalau dari ya apa saja. Nah, cuman sekarang ini banyak baju macam-macam. Nah, untuk memakai baju jangan memilih yang ada gambar makhluk makhluk hidup gambar manusia atau gambar hewan apalagi untuk sholat kan banyak sekarang kadang-kadang milih baju yang ada kabarnya kadang-kadang wanita Jepang <laughs> ya, kan ada kain atau kadang di kota-kota itu malah bintang apa eh, orang-orang uh, ini bintang film lah. ya kan ada kota-kota ada macam ada kamu kaca ada burung yang ada macam-macam jelas <laughs> iya nah itu jangan dimasukkan ke masjid lagi nah itu iya. itu ya kroh, nah begini gambar gambar manusia atau gambar hewan, gambar makhluk hidup. Pelukisnya, penggambarnya itu dilaknatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadiah banyak itu, bukan sedikit. La'anallahu musawwir. Ini itu bab tafsir banyak itu. Hadisnya banyak, semuanya sahih. Nah, itu la'anallahu musawwir di antaranya. Nah, besok hari kiamat orang yang begitu mati nggak tobat, itu gambarnya dihidupkan disuruh menganggap Allah oh, dijadikan azabnya orang ini. arahnya suruh membuat nyawa dan sebagainya itu berat sudah ini pelukisnya penggambarnya ya sekarang pemakainya kalau orang memakai dan menggunakan nyimpan menghormat memuliakan Rasulullah ya memuliakan itu haram memuliakan kan orang senang itu harus senang kan wah dimuliakan dipajang itu malah haram kalau tidak memuliakan itu makruh. Nah, termasuk dia pakai sekarang. Pakai. Maksudnya nggak bisa mulia atau pakai dipakai biasa ini ada gambarnya burung kan, atau gajah atau macam-macam lagi. Ini makruh. Digunakan sholat ini makruh. Nah makruh makruh itu tadi sudah saya katakan menyebabkan hilangnya pahala. Sudah ini hukum pemakai dan sebagainya. Lalu rumah atau tempat yang ada gambarnya itu malaikat tidak masuk. Malaikat pembawa rahmat tidak masuk. Dulu kan sudah pernah saya katakan tahu pernah malaikat Jibril janji pada Nabi Muhammad SAW akan datang jam sekian, anggap jam 8. Ditunggu dan datang. Ayo masakkah malaikat akan melanggar janjinya? Nggak mungkin keluar lagi keluar sama Nabi Muhammad saja saya jadi jawab apa saya sudah tetap di sini tetap kenapa? Nggak masuk rumah sakit ada anjing sudah dilihat ada di kusat mandi orang masuk nah, lalu spontan ngomong pakai Jibril inna lanat nadkhul baitan fi au suratun kita malaikat tidak masuk rumah yang ada anjingnya atau gambar ayat gambar makhluk hidup. Allah pernah Nabi pulang, Siti Aisyah nggak tahu taruh tabir, ini tabir, tabirnya gambar, gambarnya hujan di sana. Ada kayak gambar hewan pokoknya. Marah loh, merah mukanya. Lalu digunting-gunting, ditaruh di sana. Jadi tidak masuk lukis. Memfoto ini, ya memotret ini, ini tidak masuk lukis karena dia ambil bayangan, tidak tidak melukis ini urusan tidak apa-apa nah, sudah sekarang menyimpannya kalau separuh tidak mungkin hidup apakah dari foto apa dari lukisan itu tidak apa-apa karena tidak mungkin apa hidup secara secara eh, keadaan tidak mungkin hidup anggap ada gambar separuh badan masa ada orang separuh kan tidak mungkin tapi kalau seluruh sama hukumnya malaikat tidak masuk nah, ini kalau kita mengeluarkan ya dari haram, kalau terlalu biasa yukro. Tapi tetap malaikat dalam, ya masuk. Ya kan malaikat yang membawa rahmat. Dalam sekarang malaikat yang membawa rahmat tidak masuk, tentu saja yang sering masuk apa? syaitan, Yang sering jalan. Nah ini jadi rumah kita harus dimasuki malaikat-malaikat yang membawa rahmat. Lah buat apa? Dimasuki na'udzubillah, dimasuki syaitan. Nah ini kan hadisnya kuat semua. Nah, jadi kalau begitu separuh nggak apa. Nah ini lah. Kalau ya sama. sama. Jadi saya ulangi lagi menfoto itu bukan melukis, boleh menfoto itu boleh. Nah, sekarang ini untuk ya, sekarang. Oh, kita foto orang, foto orang itu nggak apa-apa. Foto itu nggak apa-apa. Sekarang nyimpennya, kan masalah nyimpennya kedua sekarang. Simpen ya foto lengkap nah ini tetap mereka tidak kalau lengkap karena makhluk hidup namanya sama sekarang orang gambar di tangan sama ada foto di upgrade di upgrade ya di upgrade besar sama sudah dua-dua foto tadi anggap ini kuda saudara ya foto dua-dua orang sama mereka tidak masuk tapi me, me, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, sekarang kalau sudah foto simpan saja di album atau di mana tidak apa-apa. Jangan pacang di baru saja. Nah ini. Loh, begitu itu ada ulama yang masih mengharamkan foto. Masih ada. Ada. Ulama mengharamkan itu masih ada. Tapi kita ambil yang jumhur ulama yang menfatwakan itu masih ada yang seperti itu ada ulama mengharamkan foto Sekarang ini masih ada orang itu yang apa? Mengharamkan foto tidak mau foto sama sekali mengharamkan. Padahal itu tidak tidak haram. Karena foto itu bayangan. Bayangannya orang itu diambil dengan alat ini, ya. Kameranya ini kamera yang digunakan meng mengambil aja Rasulullah. Jadi kita harus belajar nah, ini. Nah sekarang pakaian, nah itulah. Kalau mau sholat apa jangan pakai yang makruh. Kalau udah punya putih ya apa saja, tapi jangan sampai ada gambar makhluk gitu. hidup. Ini yukroh, yukroh yukroh itu ada. Gitu. Lantas mereka tidak mau dekat bagaimana? Itu hadis yang kuat. Innalan kurbaitan fikakun aw suratul dan nabi marah Nah ini masalah. Kalau kita berbicara masalah ini, anda terusannya kecuali mainan boneka, mainan anak-anak itu nggak apa-apa. Tadi sudah simpan, jangan di jangan di pamerkan pacar begitu, ah, simpan ini. Tapi sekarang orang nggak ngerti atau yang ngerti nggak mau jalankan, taruh ditaruh kadang-kadang bukan gambar-gambar biasa, malah boneka, gambar orang kundur dan sebagainya taruh kotak-kotak. Ya. ya itu begini. Ada karena di lain kita ada hukum itu kabel itu tidak apa-apa. Itu asal sumber yang mengajukan menentang hal itu orang-orang orientalis, orang-orang Kristen yang mempelajari agama Islam memasukkan nah ini kerusakan sehingga mereka menurut dalam buku mereka tentang Islam dimasukkan bahwa gambar lukisan tidak apa-apa Jauh lawan semua, itu enggak ngerti. Lalu, kita berhati-hati. Maka mempelajari agama Islam harus langsung dari kitab-kitab karangan orang-orang Islam sendiri. Yang berbahaya kalau mempelajari agama Islam dari buku-buku kaum orientalis. Karena mereka masuk sending dan sebagainya, pandai bahasa Arab dan pandai ilmu agama Islam masuk ke sana. Coba kita lihat di kita dengar ada orang namanya Pandu Plas, Mr. Kubel, Iya, kan ada Pandol itu. Pandol Plus itu 25 tahun berapa menjadi unsur berada di Jeddah. Pandol Arab bukunya luar biasa. Sajadah, sajadahnya tetap ada loh di rumah itu. Tapi Nauzubillah orangnya bukan es, terus dari Pandol debat sama orang ayat Quran, hadis, luar ngerti. Tapi orang apa? Nah ini kan. Jadi kita harus belajar hati Maka mempelajari agama Islam harus dari sumber Islam, jangan dari lain itu berbahaya masukkan saya nah, ini masalah termasuk ada yang gambar tadi nah, itulah <clears throat> jadi jelas nah, jadi memakai pakaian saja yang saya kadang-kadang ke masjid sajaj, sajadahnya ini adalah gambar gajah ya gambar itu biasa ditaruh sama oleh kalau tembok ini ya kan itu bisa jaga ke masjid Kan tikar-tikar ada masjid di, di, di digelari tikar-tikar yang ada gambarnya. Nah, ya, seperti ini. Nah itu, maka ada tidak ngerti lah, kadang-kadang tidak ngerti. Kadang pengimamannya, pengimannya ada tamu, kadang ada, ada khotib dari datang di tamu ke sana, wah hormat maksudnya. Di digelari, lemeh ini adalah sajadah ada, ada kan ada dari Mekah itu orang ya gambar tembok ada babi daksa itu babi babi apa babi samroh itu ya karena samroh ya, itu kan ada tergambar itu juga pakai di pengimaman nah ini bagaimana nah ini saya ingatkan itu bagaimana Nah itu dari Mekah, dari Mekah. Dalilnya dari Mekah itu. Bagaimana? Nah ini Nah ini masalah yang setidak-tidaknya ini yuk, yuk kerah dan malaikat tidak masuk. Kalau dah mulia kan bisa haram. Nah ini saja. itu perhatian. Maka kalau orang punya rumah, ya lihat sedang mana dimasuki malaikat bapa rahmat apa enggak. Dan kalau dia ini yang tidak menghormat, kalau menghormat haram. Kalau wah ini semulia muliakan dengan. Nah, saya tahu, kalau banyak jalurnya, ya turun jalurnya, operasi anu sepen takut jawab. Ya, jalan jelas ingin malaikat masuk malaikat membawa rah, rahman ada nah, masalah dan dalil kuat itu bukan bukan hadis dhaif hadis rata-rata sahih semua nah, banyak nah, jadi kalau sholat pakai pakaian yang baik kalau putih kalau punya enggak punya ya apa saja tapi yang cocok yang istirahat. Bahkan setiap sholat kenapa Allah sudah berfirman khudu zinatakum inda kulli masjidin khudu zinatakum artinya ambillah gunakan kehiasanmu kebaikanmu, kebagusanmu pada setiap masjid artinya pada setiap sholat jadi kalau sholat pakai wajah yang baik Anggap ada punya jas dua sebelah. Punya payama. Kalau ke masjid pakai apa? Payama. <laughs> eh, jadi pakai apa? Harus pakai jas ya. ya. Anggap punya jas, punya jas dua sudah dua. Kalau dia punya payama dua. sudah Sekarang mau ke masjid, lihat payama jas, payama jas. Ini pilih yang mana? Ambil jasnya. Kudu mataku. Kalau kalau begitu ingat saja ayat itu mau lihat kudu dinasakum masjid dia ambil tahu dulu boleh saja Bali baliknya nah jadi ambil yang paling bagus untuk ke masjid untuk sholat nah karena tidak kalau resepsi wah kalau sudah mau resepsi kurang tiga hari sudah setrika siapkan apa kenapa wow oh, <laughs> akan resepsi kalau mau jual kan seadanya sih. Nah ini bagaimana? Kadang-kadang tahun kantal kudu Bagaimana jalan? Nah, ini. Padahal ayat ini khudu zinatakum inda kulli masjid. Nah, ini. Nah, jadi kalau orang punya memang ada punya rezeki kasih Allah, Allah beli pakaian niatnya untuk dibakar untuk masjid, untuk berjamaah dan sebagainya. Kalau sudah gitu pakai yang baik. Adapun kerjanya, pakai kerja bagaimana? Di rumah pakai tidur ya ada pakai tidur. Jangan yang buat tidur lagi malam terus jualan sekali. Ya padahal dia punya, punya pakaian yang baik. Nah, maka orang beli pakaian dengan niat untuk ibadah itu dapat ganjaran nama-nama, amal. Hmm. Niat anggap ada orang dapat rezeki 50 ribu benar pak sudah mau beli mau yang baik pakainya baik artinya saya beli untuk sholat untuk sholat raya untuk ya sholat dan sebagainya pak ini niat-niat beli ini tidak apa bahkan wala nama amal bin niat wa ini mana imana eh, itu berat nah, ah, jadi kalau semua begitu masuk masjid lah sudah rata pakaian pakai semua nah, kadang-kadang hanya begitu apalagi bilal kalau tahu ada bilang enggak? Nah ini bilangnya macamnya yang baik juga. Jangan bilang hanya tangannya digolong begini. Nah itu harus yang baik. Maka di sebagian masjid sudah baik. Sebagian masjid sudah dikasih pakaian khususnya. Itu bilangnya pun dikasih pakaian khusus. Ada di masjid. Jame, maunya Kalau isya malam ini. Ya, itu sudah bilangnya sendiri sudah dikasih apa? bagus. Kalau tidak kita tahu saja. Ya, nah, kami atau saudara hari ini tugas gelar. Nah, pakai pakaian yang baik. Eh, setidak-tidaknya pakai jas. Nah, itu kopian yang baik, sarungan apa. Kalau dinamakan bilal karena tugas itu dulu Nabi Muhammad SAW mempunyai muazin dua yang terkenal, kemudian tidak dua wanita Nabi Cuma yang terkenal dua, Bilal sama Ibnu Maktub. Lantas setiap sholat Jumat Bilal ini yang azan. Jadi ini Bilal nama orang Bilal bin Rabah itu tentang azan Nabi kalau sudah Nabi naik mimbar yang Bilal yang azan azan di ya. sudah oleh masyarakat kaum muslimin di kita ini di Indonesia yang menjalankan tugas muazin hari Jumat Sampai kita tambah ada ansitu itu tambahannya. Ada ansitu dan sebagainya. Ini pekerjaannya di Nah, jadi orang yang terkenal dinamakan Bilal. Sampai kalau melakukan itu dinamakan Bilali. Bilali. Ya, ini biasanya Padahal ini mu'alwin. Istilahnya kan mu'al, mu'alwin. Tukang azan, tukang mu'alwin. Tapi sorry, dari umum ini namanya Bilal. Lalu disilahkan dibilangin. Nah, dimasukkan terus khotib eh, muadzin anu, khotib anu, bilal anu. Kan ada di, di pengumuman daftar itu pengumuman kan ada. Nah, itu istilahnya. Ada. Namanya muadzin mestinya. Ada. Nah, lalu sekarang yang bacaan situ wasma ini adalah muraqi, silat syariat muraqi. Ya tulis saja enggak apa-apa. Zaman dulu enggak ada. Jadi begini kalau zaman Nabi Muhammad SAW zaman sahabat, kalau sudah waktu sholat zuhur apa, Jumat sudah manjang sudah datang waktu Nabi terus keluar naik ke mimbar naik ke mimbar terus Nabi salam Bilal alam sudah nggak pakai apa, orang sudah kumpul pagi-pagi datang sudah dimasuk pokok keluaran Nabi belum keluar Lalu Nabi keluar, pas sudah pas mancing waktu, Nabi keluar, terus naik ke mimbar, Assalamualaikum, warahmatullahi duduk Bilal, Allah. Terus, misalnya tidak apa mestinya khutbah. Zaman Sayyidina Abu Bakar juga begitu. Zaman Sayyidina Umar juga begitu. Zaman Sayyidina Utsman orang banyak, tambah banyak, tambah banyak, pekerjaan tambah maju, banyak sibuk pasaran, saya nomor memilih inisiatif supaya orang nggak terlambat Jumatannya karena waktu sudah sering lambat mengadakan azan pertama. Mancing azan dulu keluar sana di Zaurah. Ini zaman siapa? Osman bin Affan. Azan, habis azan sudah nanti sebentar lama masuk. Imam masuk baru azan yang yang, yang asli. Nah, ini yang Nah, ini sudah. Lama-lama terutama kita di sini di Indonesia ini. Ya, kalau sudah imam mau naik mimbar, imam mau naik Ada khotibnya. Apa ada ada orangnya, ada orang yang mengumumkan, dengarkan dia begitu loh. An situ asma'u wa ati'u rahmatullah. Kan? Ada lagi di Jawa Barat sana tidak itu inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya Allah amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Nah, naik mimbarnya. Eh, bak, naik khatibnya. Lah itu kita, kan. Bukan al situ, malah inna Allah malah jika Rasul Nabi ada sebagian masjid itu. Nah, ini zaman ini ada. Tapi maki ini boleh apa enggak sekarang masalahnya? Ini boleh. Tidak apa-apa. Untuk memberikan orang. Nah, ini anggapan ansiklus mau dipakai ini dalam Jumatan nggak ada aslinya. Fukoh mengambil dikias pada khutbahnya Nabi di Arafah. Nabi waktu aku sudah di Allah penolak, sahabat Abi Hurairah dan Abi Hurairah perintahkan orang-orang diam. Ansitil nas. Katakan dia orang-orang ansitu, ansitu, ansitu. Dengarkan, diam, diam, dengarkan. Nah itu di, di, di Arafah. Jadi Nabi mau khutbah perintah sahabat Abi Hurairah supaya apa? memperdiamkan orang. Jadi orang-orang supaya apa? Diam. Kan biasa dong, kalau kita akan khutbah. Iya, kan? hmm, orang-orang, orang-orang biar diam, sama diam kan. Eh, jemaah, diam, diam. Kan gitu loh. Kan? Nah, akan-akan diam. Ada ansitu. Sudah itu apa Nah, Ba'bal Sukoha mengambil ini dipakai di Jumatan. Sampai menjadi tradisi kita ini. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, tapi kalau kita sudah ngaji harus tahu aslinya umpama nggak pakai itu jangan dianggap wah ini jumatnya nggak sah ya, itulah kan ilmunya karena kebiasaan itu kalau tidak dijalankan mengganggu pikiran kan itu orang nggak ngerti dianggap aduh kok kurang oh perjumatan tadi kurang oh gak, gak pada situ. Loh, dianggap nggak sah karena nggak pakai harus situ. tapi kalau sudah ngaji tahu oh ini asalnya begini begini begini nah orang yang menentang loh kok harus itu tidak baik nanti dulu gitu. Kan kita berpikir ini oh, nanti itu kenapa ini bukan nggak apa-apa boleh baik. Kita mau khutbah kan malah ada dasarnya dikias dengan khutbah Nabi waktu di Arafah nggak apa-apa. Lalu saya ada Quran, ada hadis, ada ijma, ada kias. Karena Nabi akan khutbah orang banyak sekali di Jami, orang banyak atau di Jumat orang banyak, disuruh diam. Nah, al semua memperingatkan supaya dengar dia dan dengarkan. Apalagi banyak orang ngantuk, sepak sekali. Ya nah, tepadon. oh maksudnya dengarkan, jangan ngantuk, akan cocok. Nah, penting sekali. Nah, jadi ini tidak apa-apa masalah. Tapi aslinya kita harus tahu, tahu begini. Nah, jadi kita tahu mana yang asli, mana yang bukan. Nah, maka kalau umpamanya orang ke maka tidak ada. Tidak ada. Ansitu Asma'u tidak ada. Tidak kan ada. Medina tidak ada. Jangan orang, kok model? Bukan model. Kalau haji kata model. Kenapa? Di malam pakai begini, sini kok sini nggak apa Pak model kurang sempurna. Jangan dianggap kurang sempurna. Nah ini masalah harus tahu il ilnya. Kalau tongkat itu tongkat itu. Sunnah. Nah, kalau pakai tongkat ini sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW pakai pedang atau tumbak atau tongkat. Jadi sunnah. Jadi orang-orang khutbah, terutama Jum'ah sudah, pakai tongkat atau pakai pedang kalau zaman dulu. Ini so sunnah. Memang Nabi pakai. Nah, jadi kalau itu memang ada hadis hadis sunnah. Jadi khutbah khutbah Jumat tetap khotibnya diberi saja bagi tongkat. Kalau orang tidak mau, kalian tidak mau sunnah, itu mana ada hadisnya? itu bukan ada ada. Coba lihat bulughul maram sudah ada. Kita bulughul maram. Ya ada. Kalau ada ada ada dua ada Tadi kan sudah saya ceritakan ada tadi. ya. ya tadi itu baru saya ceritakan. ya kan ada tadi. Itu saya nak os Osman tadi. Nah, itu. Jadi tetap itulah sunnah Khulafa Rasyidin karena Nabi SAW mengatakan Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al mahdiina min atau nah, masuk Sayyidina Osman dan lagi waktu itu usul oh, Sayyidina Osman, ini Sayyidina Osman tindakan Sayyidina Osman masih banyak sahabat jadi menjadi ijma Mak, tapi baiknya kita tahu tadi cara cara. jadi al ijma tetap kita ambil sunnah karena sunnahnya sahabat sahabat asal oh Utsman di apa Kalau imam imam dan khatib itu dijalani oleh orang tua, lantas Ya, ya khatibnya kalau khatibnya batal ya tidak apa-apa. Ya imamnya kalau orang jual. Bagaimana? Ya, batal sendiri. Sudah batal, khutbahnya selesai. Kalau khutbahnya belum selesai, ya harus ganti orang. Khutbah belum selesai. Lalu batal, keluar angin. Iya, <laughs> ayo nas, kita kubah, kubah, kubah. <laughs> Bagaimana? jangan lagi jalan terus saja eh, jatuh sini turun turun orang lain atau enggak jajar lagi ya wudhu dulu <laughs> orang tunggu wudhu dulu apa terus khutbah mengulangi umpama sudah selesai khutbah ya patah ya sudah imamnya nomor dua makanya tujuh, dua enam dua apa imam eh, dua orang? dua orang itu lah saya, itu sudah ya jelas kalau bisa look sosial bir ini pakai pakaian putih pokoknya bersih bagian pokok untuk sholat ini harus bersih maka tepat sekali orang-orang perempuan itu pakai pakaian sholatnya rukunya ya itu rata-rata apa putih, putih bagus jadi pakaian putih yang bagus satu putih sudah wa ahlu dzurfi ilmu eh. dan berbuku kan memotong buku sunnah mau oh, jumatan potong itu maka setidak-tidaknya setiap Jumat baru potong buku setiap Jumat kalau enggak ya Senin ya Kamis setiap ya, Jumat ada malah di antara khasiatnya apa disunatkan Nabi selain pahala kan ada masih ada rahasianya di antara khas khasiatnya kalau orang potong buku Senin Kemis atau Jumat itu selamat dari ini siwiran silat. Eh, ini di anak rasul. Jadi sunnah-sunnah Nabi ini selain pahala, selain derajat, besok di akhirat ada air mana ada, cuma kadang-kadang tidak tahu ada kalau orang suka motong itu insya Allah selamat dari selain sunnah ganjaran dan derajat Waktu dan sunnah berminyak wangi Mengambil minyak wangi Jadi sunnah kalau mau berangkat Jumatan Atau mau hari raya Atau mau berkumpul orang banyak dan sebagainya Sunnah pakai minyak Jadi orang laki-laki Ini khusus jadi orang laki-laki akan keluar rumah ke masjid atau mau ke walima atau ke jamaah sub sholat dan sebagainya ini disunatkan pakai minyak wangi terutama kecil akan sunnah. Jadi setiap orang laki punya minyak wangi untuk rumah. Ini iya. namanya sunnah. Kalau orang perempuan tidak boleh. Orang perempuan itu pakai minyak wangi hanya di mana? Di dalam rumah. Kalau keluar tidak boleh. Ada hadis idas tak taratul mar'atu wa kharajat min baiti zawjiyat fayazaniyah orang perempuan kalau pakai minyak wangi lalu ada rumah rumah tangganya rumah suaminya ada rumahnya keluar jalan dibuka ini ini dihukum zania agar dosanya sama dengan orang berarti berdosa nah, ya ini harus hati-hati lagi mengganggu keamanan yo kau jangan tahu orang mau nggak mau melihat nah, melihat karena memandang bukan melihat saja nah jadi dulu kau di rumah pakai rumah di minyak wangi nggak apa-apa karena orang perempuan itu hiasnya apa kebagusannya dan kecantikannya tunjukkan di rumah bagi siapa suaminya kalau sudah punya suami kalau belum <laughs> kalau belum ya sudah gaya biasa jangan model-model nah ini maka per, uh, ah, istri yang betul-betul tahu sekarang anggap suaminya kerja anggap pasaran lawan pasaran <laughs> anggap pasaran kira jam 4 bulan masuklah asal sholat azan asal sholat apa perempuan sudah pakai hias pakaiannya wangi-wangi apa hiasnya apa sang suami akan datang wah hebat jadi suaminya datang oh, seneng walaupun jualan nggak laku Hatinya kan mesti senang. Kenapa? Ini eh, wala nazi zinatahunna illa siapa pula zinatahunna suami boleh so, jangan perempuan menunjukkan apa zina tahun tahunna illa sabar, ribu ini untuk suaminya wah ini suara akan datang wah pakai dia dia bukan kau di rumah masya Allah <laughs> ya karena rambutnya di atas kepala kepalanya pakainya begitu kan kainnya diuntel begitu yang lagi datang super maka coba lah umumnya, umumnya, ini umumnya. Orang laki tak serem di rumah. Sumpah. Habis kerja, saya jam 4, asal sholat, amin, kopi, sudah keluar. Berhenti dibuka. Kalau kita tanya, kenapa simpan di sini? Tidak kaya-kaya. Sumpah. Tidak ada pemandikan. yang salah dari keluarga. Padahal Allah mengatakan, jina jina zinatahunna ilah libu'ulatihinna oh, kan jika saya balik, oh berubah begitu, kalau sudah kuat, boleh lipat, Masya Allah. Nah itu masalah lain. Nah inilah masalahnya, terbalik. Nah ini sudah haram, berdosa. Melanggar syariat, ini Al-Quran langsung. Nah ini jadi, orang yang bilang istri, sebenarnya lebih tahu. Kamu kalau di rumah, itu pakai hijab begini-begini. Apalagi kalau saya mau datang, kerja apa, itulah. Lempar, enggak apa. Kalau di keluar, keluar, majak tua saja dikakual sumagakkual. Itu. Nah, itu. Jadi itu syariat. Kalau orang bantah berarti tidak mau syariat. Syariat kalau mau syariat kontras kepada Islam. Kalau kontras kepada Islam salah satu ya akalnya kurang sehat atau anti peraturan Islam. Nauzubillah. Nah, ini termasuk amal lam yakum bima anzalallah fa ulaika fasiqun ada faulai mubalimun naudzubillah tidak percaya faulai kabur kafirun bagaimana ya harus kita, Quran lo buka Quran nah, ingat masalahnya jadi waktu nah ini ada hadisnya ada hadisnya pernah Abi Hurairah Abi Hurairah Abi keluar ada orang berubah jalan bawah bawa tanya kemana ke masjid begini aku baru pulang mandi suruh pulang terus mulai itu sahabat tadi gitu kan kalau waktu habis gak apa-apa sudah tidak ada ini kan habis itu mau Abi Hurairah ke masjid ada orang perencanaan padahal itu turun hanya baunya bawang kan kemana ke masjid masjid begini ada bau pulang mandi sudah mandi Padahal hukum ada, tidak wajib mandi, pokoknya pulang sudah, iya, tidak keluar lagi. Kalau jalannya bersama dengan suaminya, Dia Ka'bah, kemudian jangan minyak ya, itu. Jalannya dari suami gak apa-apa, malah harus gitu. Jadi orang punya istri, asik kawal terus. Iya, tapi jangan itu lain masalah loh. Pakai minyak wangi tadi lain masalah, jalan lain mas alam sekarang pakai minyak wangi dengan istrinya, apa dengan suami tetap harum, keluarnya dia pakai jadi kalau jalan baik ke apa-apa, jalan hitam. Maka jalan di sini kita di Mekah. Yang bawa gandeng Maka orang yang haji kalau ijen ya sendiri itu lihat begitu maaf ya. Wah saya coba saya pasti saya hebat. Iya dong. Kita yang di, di tolak gandengan semua takut apa sebenarnya ya alasannya takut ini itu gandeng tidak apa-apa di bawah itu semua. Kan pegangan. Di sini kalau gandengan, ya, di sana <laughs> Ya, jangan jadi tolak. Kan umur dengan <laughs> maka orang kalau haji dengan istrinya wah tepat itu tepat-tepat nikmat itu. Nah, dalam lagunya ya. <laughs> Harus bahasa yang keras. Tapi dapat sekalian. waktu paling paling. Misalkan kacang makan itu alami laki-laki begitu. Hmm. Kalau laki-laki nggak apa-apa, perempuan lain. Jadi perempuan jangan, laki-laki memang sunnah, laki-laki itu sunnah. Pakai minyak wangi, malah kalau minyak wangi, nah, pakai minyak wangi yang baik sekali. Ahsan ti bibaiti ada hadis lain. Semua mengandung ahsan ti bibaiti. Paling bagus minyak di rumahnya yang paling baik. Ada minyak apa? <clears throat> ya. ada kasturi, ada mawar, ada macam-macam umpamanya yang terbaik maka dunia nggak yang saya. Jangan berhenti layu orang bau bisa lain <laughs> eh, nggak apa. Bawang bukan saya. Enggak, saya nggak pakai, nggak apa-apa. Kan nggak pakai, nggak pakai loh. Ini yang lagi pakai, perempuan nggak pakai sudah jalan kena baunya ini kan nggak apa-apa. Nggak nggak nggak nggak bisa. Tapi jangan kan nggak pakai, itu nggak apa. Bukan dia. Kalau sudah bisa, lain lagi sih baunya. Kan nggak ada baunya. Nah, jadi Idza staqaltil mar'at wa kharajat min baiti Jihad, ya zaniyatun ibra. Jadi harus hati-hati. Di rumah terserah. Orang mandi mau kami nggak apa-apa. Buruk mandi saja di orang. Nggak apa-apa, tapi di di rumah. Kalau mau keluar bersihkan. Nah, kalau hias biasa, tidak mengganggu, tidak kabar tidak apa apa biasa. Wah, saya kabar baru, tidak perlu Walau tabarrujna Kapan hujan? Jahiliyah pula Sekarang luar pula pulang lagi. Cuma tidak pula lagi sekarang sudah modern. Jadi jahiliyah modern. Nah, ini pulang, pulang modern. Nah, ini masalah ini. Jadi harus dibina betul-betul jangan sampai. Sekarang ini pasti gitu. Perempuan-perempuan itu ya banyak batunya yang kelihatan jasadnya itu bagaimana? Ya nah, tentu saja tidak perlu harus tutup Allah. Dulu kan sudah pernah saya terangkat hadis Nabi Muhammad SAW juru tengah musuh Sulfan min ahli nar Lam arohuna Kata Nabi dua gulungan ahli neraka yang saya tidak tahu Artinya tidak, tidak menjumpai Tidak menangis silahnya Qawmun ma'ahum siwatun ka'aznabil bakar Yadribuna nas. Ada kaum punya cambuk seakan-akan ekor sapi Digunakan memukul orang-orang Itu sahabat, itu polisnya sultan-sultan zaman dulu Wah suka mukul orang punya Kedua nisaun kasiatun ariyatun ala ruusinna kasinatul buktul ma'ilah la wahna wa akal jannah wa inna rihana tajidu min masurin kadar wa kadar perempuan-perempuan pakaian di telanjang bagaimana pakaian telanjang eh, masuk sebagian ditutup sebagian nam nampak nah, ditutup tapi masih nam nampak nah ini namanya kasiat ah lihat ya, pakaian tapi telanjang ini tidak berbau bau surga. Kalau tidak bau bau surga mana bisa masuk surga? Jadi nah, itu hadis muslim, sahih. Sampai Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya mensyarahkan hadis Ada syarat muslim. Diterangkan orang tidak percaya, sebagian tahu tidak percaya itu bisa murtad. Berarti disyarah muslim diterangkan. Yang tidak percaya itu bisa murtad. Karena hadis ini ada penguatan dari Al-Quran. Quran kan ini dia sumber dari Quran. Termasuk wala tabarutnya, wala yudhina zina, dan sebagainya. Ini Lain hadis ini. Nah, maka kesial sebetulnya. Orang perempuan dibiarkan, kesial. Apalagi Nabi sudah mengatakan, wa inna akhtar aliyah, waktu Nabi neraka, paling banyak orang apa? Nah ini kita ini laki harus betul-betul membina keluarganya. Harus menyayangi, mengasihani jangan diubah semua karena laki-laki nggak -laki nanti diberikan pakaian begitu sulit berarti mau ke kemana ke neraka mau begitu nah ini jadi harus ditolong itulah masalah kalau begitu tahun lawan Al-Rijalu الرجال قوامون على على النساء Nah ini baru Maka ada hadis Halaku ummati fi syai'in Jam'ul mal wa ta'atul nisa nah, Hancurnya umat saya dan dua Hanya mengumpulkan harta benda uang saja Dan patuh pada perempuan gitu. Kalah sudah Jawab perempuan ini halak umat ini. Pernah Nabi di zamannya dengar kabar diberitahu oleh sahabat Raja Persi meninggal dunia. Raja Persi meninggal dunia. Orang sahabat meninggal dunia, Raja Persi meninggal dunia, majusi wakaf. Tunggu, oh, siapa gantinya? Anak anaknya. Yang mana? Itu yang perempuan. Yang perempuan gantinya. Sebab tanya bersabda, lalu beliau kaumun walau amrohum ra'atan tidak akan berbahagia suatu kaum mengangkat pimpinannya min ra'atan nah, ini baru ada hal jadi rumah tangga laki-laki tetap kawan nah, ya dengan bijaksana rahmat sayang dan sebagainya dipimpin yang baik insya Allah patuh perempuan itu mesti patuh nah, ini asal jadi tahu kalau nggak mau sama sekali bisa nusus nah, ini Nah, kalau seorang laki tidak bisa menguasai perempuan, perempuan sebegitu, karena ada, ada jalan. Gampang saja ini, Jalan ada enggak oh, butuh, ada jalan kepada. <laughs> ya, balik di. <laughs> ya itulah, jadi ya, ada jalan, tapi ya harus ditinggal dulu, bagaimana. Maka itu kalau orang mau kawin dan sebagainya harus turun. Nah, ini bagaimana? Ada orang kawin karena kayanya Kenapa milih itu? Wah kaya itu. Bapaknya itu salahnya 10 hektar. Ya, nah, rupanya pergiting itu. mau pilih tiga. Kekayaannya berapa? Pilih itu. Karena uangnya ada gitu. Ada <coughs> karena cantiknya. tapi wah itu hebat itu. Ya karena cantiknya. Ada karena turun, wah itu anak siapa orang pangkal. Ada karena santrinya. Kata Nabi yang mana? Kalbar bindatuk din, tarikat jadah, terus santri hitung sedikit tidak apa-apa melarat miskin <laughs> ada kurang lah anggap ya formnya tipenya kurang formnya kurang modelnya ya begitulah ya keadaannya tapi masya Allah ahli baca ahli tahajud <laughs> lain itu bang tidak tadi berbeda ada belajar, alhamdulillah tidak ada alhamdulillah alhamdulillah ya kalau dipikir suaminya terima kasih mau taat, mau kalau dilihat menggembirakan kalau ditinggal menjaga kehormatannya yang dirinya kalau dinasehati tunduk sami'na wa atokna bagaimana? gak makan itu hebat loh tadi beda walaupun cantik kalau menggagal bagaimana? nah ini masalah yang harus jawab kalau ala nisa maka ada apa-apa istikharah dan istisah nah ini akhirnya nah ini adalah masalah Nah, yang jelas semua itu sudah diajarkan dalam syariat, jalan jalannya nanti semua datang pada babnya sendiri ini sendiri. Ya, itu adalah baru latihan. jalan bisa nanti tidak kan ada bab wajibnya orang itu bagaimana, haknya orang itu bagaimana, wajibnya perempuan bagaimana, haknya orang perempuan bagaimana, kan ada pun benar, nah semua. Ya, bawa orang ngaji syariat jalan semua, semua. Nah ini masalah nah, jadi jelas nah, itu. Wayustahabul insatu fi waqtil khutbah. Ini sunnah mendengarkan. Sunnah mendengarkan. Jangan berbicara, sunnah mendengarkan. Sekarang ada cara lagi. Ayolah, kadang-kadang orang membuat apa-apa tanpa dipikir. Kan sudah diingatkan oleh oleh apa? Oleh Bilal sudah tadi. tua wa dan sebagainya. Mulai hadir man faris ansi macam-macam. Wa iman yakut faqad. Sudah. Ada hadis lagi man masal hasaf faqad lagha. zaman Nabi, Nabi khutbah dalam main kerikil main trik itu wanita yang main sama dengan kita dengan bantah dari ya, mimbar mengatakan man masal hasa fakat lara siapa yang menyentuh atau megang-megang trigger lara batal salat batalnya nah, pahala nah sekarang kalau sudah sebagai masjid ini kalau imam sudah naik naik ke mimbar baru alhamdulillah celengan diri ini sudah hampir rata nih dan ya, terutama jalan pinggiran dan sebagainya ya. Malang sudah ada kota, kota dan kabupaten ini ada nah ini harus ke sana ya, sebelumnya sebelumnya imam naik turun turunkan atau sesudahnya sholat nanti jangan ini baru naik alhamdulillah ini jalan nah, orang yang mikir ambil uang kadang itu keliling keliling atau mengganggu umpama imamnya itu agak agak radikal Ya, kalau sudah begitu, imamnya berdiri, akan jalan. Dia duduk dulu, terus kan selesai. Kan agak kacau sih. Tak mau khutbah, saya nggak akan khutbah. Kenapa? Ini, ini jalan. selesai kan dulu. Selesai, selesai, baru khutbah. Ya, eh, itu sudah. Kan kacau. Nah, ini, ini kan keliru. Orang ah, atas bisa tasbis. Kan tasbis. Nah, bawa jalan ke sana. Ambil uang. Kadang-kadang milih, milih di sini. <laughs> nah, sudah masukkan kelinting lagi sana karena dikoyak dikocak gini penuh, enggak masuk ayo lalu Loh, ini setan masuk mengganggu tidak terasa dibayarkan orang tidak mau ngisi kalau jauh ini terpaksa mengisi lebih nah, baik sebelumnya khutbah atau sesudahnya sholat atau baru usah taruh untuk dibuka bebel biasa kan ada loh sudah biasa dapat ini aneh imam sudah berdiri mau alhamdulillah kadang-kadang sudah alhamdulillah ini jalan mulai jalan kadang-kadang barat ke sini sudah hilang ini ke sana sudah usah sini ke sana sini ke sana ini masuk buka ini cari uang terus orang sudah bicara satu kalimat dia main bos sudah hilang mungkin kadang-kadang ada kalimat la takuru <clears throat> la nya uru yang didengar Ya kan pesawat. Ya ini masalahnya. Jadi cara-cara itu tidak betul. Harus kembali ke misalnya dan bagaimana amal dan lain sebagainya. Nah ini harus. Jadi cara-cara Kalau minutan. Itu semuanya tidak sunnah. Yang sunnah mendengarkan. Jadi ansitu asma'u ini. Wa usahatul tu fiatul khutbah. Jadi ngaji begini, ngaji. Ini ngaji ya. Ngaji. Ada wiritan, tidak perlu kita nah, harus itu ada ulama muhammad setelah itu. kalau dia maju ada fasilitas B ya itu di di di apa Di putus nah, di putus putus sebab nggak bisa orang itu hatinya satu kalau mereka subhanallah subhanallah tidak dengar sana orang hatinya berapa satu nah kalau sudah ada khutbah Jumat berapa berhenti semua sudah pasang semua ansitu wasmahu Cuma jadi semua dia atau Sudah jadi betul. Wah, jadi hebat betul. Jadi antara khotob dengan dengan muslimin ini, wah ada kontak ini hampir. Bukan khutbahnya orang baca ini militan sendiri. Tidak, bagaimana? Nanti militan ada ada tempatnya. Nah, jadi pernyataan situ wasmaun penting sekali tadi dikatakan pengambilan tiap dan sebagainya penting maka disunatkan ya, kebenaran kalau berbicara itu sedemikian lama lafal lafal itu kan ada loh eh, jadi wali sahabul satu fitur khutbah jadi hentikan sini kecuali kalau tidak, tidak, tidak mendengarkan khutib anggap masih dari dengar suara apa yang penuh sekali yang dengar hanya 100 orang yang tidak dengar kalau kosong tidak dengar boleh menurutkan kalau tidak dengar Jadi daripada ngangguk jadi keluar tapi yang diingatkan tidak harus ingat Nah Lagi penting sekali, kemungkinan khotibnya keliru, saudara. Ya, tidak mesti kan baik semua tidak kadang-kadang keliru khotibnya nggak cocok kan bisa meralat atau mengingatkan kan bisa loh atau membantah bisa saja nggak tahu nah, itu sudah wa man dakhala wa imam yaktub salat rakatain khafifatain summa yajlihi barang siapa yang masuk ke jumatan sedang imam dalam khutbah cukup dua rakaat saja salat tahiyatul masjid yang ringan lalu dulu tidak perlu berkelahi lagi sudah anggap ada orang datang imamnya sudah di atas mimbar ya sudah khutbah lalu jatuh dulu jangan dulu dulu salat dua rakaat tahiyatul masjid khafifatain Iya dia satu makna takut tapi hati sudah iya, cukup ditutup jangan selain Kalau diisi sholat lain ya selain masjid itu haram dan tidak sah. tak tatubiha tidak dianggap sholat. Jadi kalau imam sudah di atas mimbar, sudah jangan melakukan sholat apa, -apa. kecuali apa? Tahiyatul masjid untuk yang baru datang. Sebab zaman Nabi waktu Nabi Khobar, Nabi kan masih musyarik, masih jalankan syariat, masih mengingatkan apa jadi keselamatan. Nabi Khobar adalah namanya, namanya Sulaik Al-Ghatafani atau Salik Al-Ghatafani. Dia tidak tahu dua harus malam, itu duduk, namun kau atau berdiri surat dua rakaat. Terus Nabi mengatakan, siapa yang datang ke masjid, imam sholat mimbar, surat dua rakaat sebelum subuh. Sebab kalau sudah cukup, hilang hak tahiyatnya masuk. Nah, itu yang nggak tahu. Kadang-kadang nggak ngerti. Sudah tahan masjid sudah merasa belum kegiatan Jumat. Lalu dia berdiri. Nah ini kufur. Masih syarat. Kalau sholat tidak sah dan haram kecuali jahil. Kalau dia jahil, tidak sampai susah, perbuatannya cuma disalahkan kenapa nak haji. Eh, jadi المسألة فليروى ini Jumatan ini wal imam yakhtub ya dan ini khutbah salat ini? khafifataini niat apa itu itulah dinamakan Mas, masjid kalau dia tahu ya tahan masjid rangkep niatnya harus salat tahmadul rakaat bukan cuma rakaat bisa dua dua amalnya satu hanya satu, sekali maksudnya enggak dapat ganjaran buat cukup terus semuanya terus lalu cukup, dengarkan nah di sini amalnya amalnya jadi kita dalam menjalankan syariat harus tahu yang wajib nah, kemudian kita tingkatkan yang sunnah terus jaga jangan sampai benar yang makruh apalagi yang haram jadi amal kita jatuh dengan sunnah Nabi. Kalau kita suka menghidup-hidupkan sunnah Nabi, jaminannya apa? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahwa sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana nama jannah." Itu hadis hasan rawahu Nah, di sini kita hidup sunnah Nabi. Nah, ini masalah. Bahwa kembali kepada hukum saya rasa juga perlu insya Allah manfaat juga bersama berdiri waktunya Sepertinya ada pendapat macam masalah karena jamnya sudah insya Allah minggu muka kita jawab masalah-masalah ini. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم اغفر من هدوا وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارنا فيما عافيت واقنا برحمتك شر قضيت اللهم عزنا من ضرر وعافنا من غضب اللهم عزنا من ابتلاء وعافنا من ابتلاء اللهم اجعلنا من عقلاق ورهب وعلم ساء من عمل ساء ومن اخلاق ابوابها من عز قدرها معافيه ولا من